Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam Ithaful Qari. Sampai pada ucapan muallif qala rahimahullah wal imanu bi anna ma'a kulli qatratin malakun yanzilu minas sama'i hatta yada'aha haitsu amarahu Allah. Berkata muallif wa Imam Al-Barbahari rahimahullah dan ahlu sunnah beriman bahwa bersama setiap tetes air air hujan ada malaikat yang turun dari langit hatta yada'aha haitsu amarahu Allah hingga meletakkan tetesan air itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa ahlu sunnah beriman bahwa bersama setiap tetesan air hujan ada malaikat yang mengantarkannya kemana tetesan air itu jatuh قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله dalam إتحاف القارئ لا شك أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء بقدر tidak ragu lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit dengan kadar dengan ukuran Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin askannahu fil ardi." Dan kami turunkan dari langit air biqadarin dengan ukuran yang ini yang tertentu. askannahu fil ardi maka kami tempatkan di muka bumi. Allah Jalla wa Ala qaddara nuzul al-amtar. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan turunnya hujan dan menentukan kadar hujan tersebut. Wa qaddara maqadiraha. Allah tentukan kadar-kadarnya. Apakah hujan yang rintik-rintik atau hujan yang besar? Apakah hujan yang membinasakan atau hujan yang memberikan rahmat? Wa kammiyatiha Kamiyah, yakni ukuran seberapa. Kam. Dari kata kam. Kamiyah, ini berapanya. Seberapa diturunkan oleh Allah. Ada istilah gerigis, ada istilah gerimis, ada istilah hujan deras, ada istilah badai. Demikian pula dalam bahasa Arab. Fa'in lam yakun wabilun fatal. Kalau bukan wabil, tal. Ikhwani din, a'azakumullah. Hujan berbeda-beda. Kadang disebut dengan motor, kadang disebut dengan wabil, kadang disebut dengan pol, kadang disebut dengan sifat Motorun ghazir ila akhir. Jadi Allah tentukan pula maqadiraha wa kamiyatiha. Wal arda allati tanzilu alaiha. Dan juga Allah tentukan bumi mana yang akan terkena hujan yusarrifuhu subhanahu wa ta'ala kaifa yasha. Allah arahkan hujan tadi sekehendaknya. Fayasuquhu wa ya'muruhu fayumtir wa ya'murhu fayumsik. Allah Subhanahu wa taala yang menggiring awan tadi dan menurunkan hujan. Ya'muruhu fayumtir wa yu'muruhu fayumsik. Allah perintahkan maka hujanlah dan Allah perintahkan berhenti. Wa ma'hu malaikatun dan tentunya ada malaikat-malaikat yang mengaturnya. Wa ja'a fi wasfi Mikail dan telah datang riwayat-riwayat yang mensifati Mikail bi annahu muwakkalun bil qatri wan nabati bahwasanya Mikail mendapatkan tugas menurunkan hujan, menubuhkan tumbuh-tumbuhan, membagi rizki ila akhirnya. Fal malaikatu yaqumuna bi'amalin. Malaikat-malaikat tegak mengerjakan perintah-perintah Allah dan tugasnya masing-masing. Wakalallahu ilaihim a'malin wakalallahu ilaihim yaitu amalan-amalan tugas-tugas yang Allah perintahkan pada mereka masing-masing. Wa min dalikal qatru. Di antaranya masalah tetesan air hujan. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan faedah lain dari Syekh Rabi' hafizahullah di dalam syarah beliau terhadap syarh sunnah bahwasanya memang apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah tidak jauh. Maksudnya tidak jauh, sangat mungkin. Setiap tetes ada malaikat yang mengaturnya kemana jatuhnya. Itu sangat mungkin. Bagai kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mustahil, tidak aneh. Tetapi yang jadi masalah, adakah riwayat? Yang khusus menerangkan satu tetesan air, satu malaikat Adapun yang disebutkan tadi adalah apa yang memang sudah muttafaq indal ulama bahwasanya Allah mengatur hujan, Allah menentukan turun atau tidak turun, Allah menentukan banyak atau sedikitnya, Allah menentukan di mana turunnya, itu sudah jelas. Dan semuanya dalam Al-Qur'an. Sebagiannya sudah kita bacakan. Dan itu barakallahu fikum sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebagai alasan agar kita bersyukur pada Allah, agar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan mengisahkan ucapan kaum ucapan Nabi Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, kata Nuh alaihi salam. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian pada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara karena dia maha pengampun yursilis sama 'alaikum midrara dan dialah yang mengutus air untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin dan yang memberikan pada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah yang menjadikan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, yang menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Khonifin azam disebutkan secara rinci oleh Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Istaghfiru rabbakum. Mintalah ampun pada Rabb kalian karena Allah yang ghafara, karena Allah yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang memberikan buah-buahan, ila akhir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, maka ahli sunnah beriman. Bahwa hujan turun karena Allah, dengan perintah Allah, dengan takdir Allah. Jangan sampai ada yang berpikir, oh hujan ini karena bulan Januari. Jangan ada yang berpikir hujan ini karena bintang ini atau bintang itu. Ketika Rasulullah SAW salat subuh di bekas hujan semalam, selesai salat beliau berkata kepada para sahabatnya, hari ini, pagi ini ada yang asbaha mu'minan wa asbaha kafiran. Ada yang pagi ini mukmin dan ada yang pagi ini kafir. Adapun siapa yang berkata mutirna bi fadlillah bahwa kami diberi hujan dengan fadilah dari Allah, maka dia mukmin. Barang siapa yang menyatakan mutirna bi nau'i bahwa kami mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu, maka dia telah kafir pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala fi riwayah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Syekh Rabi hafizahullah membawakan pula faidah. Amma ma dzakarahul muallif. Adapun apa yang disebutkan oleh muallif satu tetes satu malaikat. Hada amrun la yastab'id. Memang perkara itu mungkin saja bagi kekuasaan Allah. Kalau Allah kehendaki bisa karena Allah memiliki malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Memiliki tentara yang sangat banyak jumlahnya. Walakin dalam Aqif ala dalilihi. Tetapi aku tidak mendapatkan dalil bahwa setiap tetes satu malaikat. Aku tidak mendapatkan dalilnya. Lafil Qur'ani wala minas sunnah. Tidak ada dalam Quran, tidak ada pula dalam sunnah. Wa minal umuril ghaibiyah. Padahal perkara ini perkara gaib. Perkara yang tidak mungkin bisa ditentukan dengan ro'yu. Wa nuqila qaribun min hadha. Tetapi ada riwayat yang semakna dengan ini atau mirip dengan ini dinukil dari Al Hasan Al Basri dan dari Al Hakam Ibni Utaibah. Adapun sanadnya kepada beliau-beliau sahih. Adapun sanadnya kepada beliau-beliau tidak saya rincikan Siapa yang suka silahkan merujuk kepada kitab aslinya. Syarah Syarhu Sunnah oleh Syekh Rabi. Hafizahullah Ta'ala. Kesimpulannya, bahwa riwayatnya, sanadnya kepada beliau, kepada Al-Hasan Al-Basri, dan kepada Hakam Ibn Utaibah sahih. Tetapi karena tidak sampai kepada Nabi, bahkan tidak sampai kepada para sahabat sekalipun, akhsya, ini kata Syekh Rabi', an yakuna hada minal Israiliyat. Aku khawatir ini adalah dari Israiliyat, dari kisah-kisah Israiliyat. Kalau memang kisah ini atau riwayat ini dari Israiliyat, maka kita tidak komen. Kalau ada pertentangannya dalam Quran dan Sunnah, kita akan katakan salah. Kalau ada kecocokannya dengan Quran dan Sunnah, kita katakan benar. Tetapi kalau tidak ada, maka kita katakan seperti yang dikatakan di awal tadi. Mungkin. Mungkin saja setiap tetes satu malaikat. Tetapi riwayat yang sahih tidak ada. Adanya riwayat yang umum bahwa Allah perintahkan kepada Mikail untuk mengatur hujan. Untuk membagikan hujan, rizki, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ila akhirih. Wallahu ta'ala alam. Apakah dia memiliki anak buah? Bahkan setiap satu tetes satu malaikat, wallahu taala a'lam. Karena riwayatnya tidak sampai kepada para sahabat atau kepada Rasulullah SAW apalagi, maka akhsha an yakuna hadha minal israiliyat. Wallahu taala a'lam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang seperti itu yakni Allah perintahkan malaikat untuk mengatur hujan, Allah perintahkan malaikat untuk mengatur gunung, itu banyak riwayatnya. Dan itu sudah merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah dan dibahas dalam sekian banyak kitab-kitab akidah. Di antaranya riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang dirinya. Hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud? Apakah pernah pernah ditanya oleh Aisyah ya Rasulullah, apakah engkau pernah mengalami masa yang lebih dahsyat daripada Uhud? Daripada perang Uhud. Kata Nabi, "Na'am. Laqad laqitu min qaumiki ma laqit." Sungguh aku mendapatkan dari kaummu apa yang aku temui Sangat dahsyat aku temui dari mereka. Aku dapati dari mereka yaitu yaumul aqabah. Ketika aku tawarkan diriku kepada kaum-kaum dari Bani Abdi Yalail dan Ibni Abdi Kulal. Falam yujibni. Tidak ada satupun yang menerima aku. Ilama aradtu. Kepada apa yang aku inginkan. Sampai aku pergi dalam keadaan mahmumun ala wajhi. Terlihat di wajahku kesedihan yang dahsyat. Falam astabiq awalam astafiq illa wa ana biqurbi ta'alib, biqarni ta'alib. Aku tidak sadar, aku sudah di daerah karni ta'alib. Aku angkat kepalaku. Tiba-tiba aku melihat bahwa di atasku ada awan yang menaungi aku. Dan aku melihat di atas Padanya ada Jibril alaihi salam dan memanggil aku, "Innallaha qad sami'a qawla qaumika lak." Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Wa maruddu alaik dan apa yang mereka jawab terhadapmu, yakni yang menyakiti hati. Allah dengar. Dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat, malakul jibal, malaikat yang mengatur gunung-gunung. Lita'murahu -gunung agar engkau perintah dia bima syi'ta dengan apa yang kau suka panadani malakul jibal tiba-tiba malaikat gunung pun berkata kepada Rasulullah sallallahu ya Muhammad faqala dzalik mengatakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata seperti tadi aku malakul jibal dan aku diperintah untuk taat kepadamu apa yang kau perintahkan kepadaku Fima syi'ta. Apa yang kau suka. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabaini. Kalau engkau suka, aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka. Ternyata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bal arju ayyukhrijallaha min aslabihim man ya'budullah. Jangan. Bahkan aku berharap dari turunan mereka, dari tulang sulbi mereka, akan lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. hadis ini memberikan faedah ada malaikat yang mengatur gunung, ada malaikat yang mengatur awan, ada malaikat yang mengatur ini dan itu. Dan juga kita mendapatkan faedah kata Syekh Rabi' Hafizahullah bi abi huwa wa ummi fama ahlamuhu wa ma ashad sabruhu sungguh bapak ibuku sebagai jaminan untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betapa lembutnya beliau betapa sabarnya beliau laqad laqa ahwalan wa syada'id min ada qaumihi beliau mendapati gangguan yang dahsyat dan sesuatu yang menyakiti hatinya dari kaumnya. Wa ma'adzalika yasbir. Tetapi bersama dengan itu sabar. Padahal mereka bukan orang muslim, bukan orang mukmin, bukan ahli sunnah, apalagi salafi. Bukan. Tetapi Rasulullah SAW sayang pada mereka. Dan berkata, jangan. Jangan timpakan pada mereka dua gunung batu itu. Aku masih berharap kalau bukan mereka, anak-anak mereka akan ada yang masuk Islam. Fama asbaruhu Fama ahlamuhu betapa lembutnya betapa sabarnya beliau alaihi salatu wassalam walurd alaihi malakul jibal ditawarkan oleh malakul jibal apakah mau ditimpakan azab pada mereka dengan dua gunung atas mereka tetapi Rasulullah SAW dalam keadaan menyatakan jangan Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menawarkan pada mereka. Ditolak. Kalau ditolak saja masih ringan. Tetapi ditolak dengan cercaan. Dengan tuduhan. Dengan makian. Nggak diterima dakwahnya. Nggak dipercaya. Setiap Rasulullah SAW datang ke satu kaum, ke kaum lainnya. Di belakangnya. Kaum kufar Abu Jahal Amr bin Hisham menyatakan jangan percaya dia, dia gila, jangan percaya dia, dia kadza ila akhirih. Terus diikuti kemana saja beliau pergi. Di belakangnya dikatakan jangan percaya dengannya. Ikhwan Apa yang kita lakukan kalau kita mengalami yang seperti itu? Ikhwan Mungkin kita akan berkata dengan kalimat la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Tetapi bukan itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang diucapkan adalah bal arju min aslabihim man ya'budullah. Bahkan aku berharap dari turunan mereka ada yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaitannya dengan pembahasan kita adalah bahwa setiap malaikat-malaikat memiliki tugas. Maka tidak mustahil ada malaikat yang tugas mengantarkan titik air hujan ke tempatnya. Tidak mustahil, mungkin saja. Hanya saja karena tidak ada riwayatnya, maka kita tidak berazam dengan tegas bahwa itu pasti wallahu taala a'lam. Itu adalah Israiliyat. Ada riwayat lain yang berkait dengan ini riwayat Muslim dalam sahihnya. Bahwasanya pernah diriwayatkan ana rajulan bi minal ardi ada seorang di padang pasir di salah satu tempat di bumi ini mendengar suara dari langit. Isqi hadiqata fulan. Siramilah kebunnya si fulan. Fatanahha dzalika sahab. Maka awan tadi bergeser ke tengah. Eh, fala ke tengah padang pasir. Fa'afragamahu fi harratin. Kemudian dituangkan di tempat tersebut. Fa'idha syarjatan min tilka syiraj. Adistaw'abat dalikal ma'kullah. Ternyata air tadi yang turun di tempat tersebut terkumpul dalam satu tempat dan mengalir. Mengalir sampai ke satu kebun. Faida rajulun qaimun fi hadiqatihi. Tiba-tiba di kebun itu ada seseorang yang berdiri di sana. Aku melihat orang itu. Yahulul ma'a bimasahatihi sambil menggiring air dengan cangkulnya ke kebun-kebunnya. Faqala orang tadi bertanya, "Masmuka?" Ya Abdullah, siapa namamu wahai hamba Allah? Orang itu menjawab, "Ana fulan." Persis miladi sami'a afis sahabah persis dengan nama yang tadi dia dengar di awan tersebut faqala lahu maka berkata orang tadi ya Abdullah lima tas'alni an ismi wahai hamba Allah kenapa engkau tanya namaku maka dijawab oleh orang tadi inni sami'tu sautan aku mendengar suara di awan sana Hada ma'uhu, yang airnya adalah ini yang mengalir sekarang ini ke kebunmu. Aku lihat sendiri turunnya dan aku dengar suaranya. Aku dengar iski haji kata fulan. Tuangkanlah atau siramilah kebunnya si fulan dengan namanya. Lismikaan dengan namamu. Fama tasna' fiha. Emang kau berbuat apa? Memiliki amal soleh apa pada kebunmu ini? Qal, dia menjawab, "Ama idza qulta dzalik aw qulta hadza?" Kalau engkau memang begitu, menyampaikan memang benar, fa inni ambur. Aku selalu melihat pada apa yang keluar dari kebunku ini. Ini hasil panennya. Apa fa'atasaddaq bi Aku sedekahkan sepertiganya. Wa akul ana wa iyali thuluthah dan aku makan untukku dan keluargaku sepertiganya. Wa aruddu fiha suluzahu dan aku kembalikan kepadanya kepada kebun tadi sepertiganya. Sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan untuk dia dan keluarganya, sepertiga lagi untuk menanam kembali, untuk prosesnya, untuk segala macam kebutuhan kebun-kebunnya. Yani li'annahu mu'min aqil yuhsinu tasarruf karena demikianlah orang ini mukmin yang berakal dan sangat bagus akhlaknya. Ya tasaddaq bisulut. Dia bersedekah dengan sepertiga. Berinfak untuk keluarganya sepertiga. Dan mengembalikan untuk kebunnya, untuk menanam kembali sepertiganya. Fakafa'ahu Allahu ala imanihi. Maka Allah pun memberikan kecukupan karena imannya. Ikhwan ibn a'azakumullah hadis rawahu Muslim fi sahihi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa tentunya menambah keyakinan kita sebagai ahlus sunnah bahwa setiap hujan bukan begitu saja terjadi, diatur oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya yang Allah perintahkan. Diatur tempatnya, kemana dituangkan, kepada siapa dan seberapa. Apakah hujan rintik-itik atau hujan besar? Apakah badai? Apakah sukya rahmah atau sukya azab? Allah tentukan. Dan Allah perintahkan malaikat-malaikatnya mengaturnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah setiap tetes satu malaikat ataupun tidak? Walhasil pasti. Sudah benar apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Bahwa Allah yang mengaturnya dengan malaikat-malaikat yang mengaturnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal iman. Bi anna Rasulullah SAW hina kallama ahlal qalib yawma badrin ay musyrikin kanu yasma'una kalamahu. Yang berikutnya Imam Al-Barbahari berkata, dan juga ahlu sunnah beriman. Bahwa Rasulullah SAW ketika mengajak bicara ahlul qalib. Ahlul qalib adalah bangkai-bangkai orang kafir yang terbunuh dan dikumpulkan di sumur Badar. Di sumur Badar. Di Belumbang. Ini musyrikin. Dan Rasulullah SAW katakan kepada mereka, apa yang Allah janjikan kepada kami telah Allah berikan kepada kami. Apakah Allah sudah memberikan kepada kalian apa yang Allah janjikan pada kalian? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau ajak bicara orang-orang yang telah mati?" Maka beliau menjawab, "Sungguh mereka sekarang lebih mendengar daripada kalian." Ar-Rasul lahu mu'jizat. Rasulullah SAW diberi mu'jizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'jizah hiya al-amrul khariqul lil 'adah. Yang namanya mu'jizat adalah perkara yang luar biasa. Walaysa lil insani fiha amal. Yang tidak mungkin manusia melakukannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah. Innama hiya min khalqillah. Sesungguhnya itu terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih Qul innamal ayatu indallah. Mereka berkata, coba turunkan pada kami tanda-tanda dari Rabbnya. Katakan, sesungguhnya tanda-tanda itu ada di sisi Allah. Allah yang memberikan. Kalau Allah kehendaki. Yaktarihuna ala rasuli anahu yati bi ayatin min indih. Mereka meminta menuntut kepada Rasulullah SAW agar mendatangkan bukti-bukti tanda-tanda yang ada di sisinya tadullu ala risalatihi yang menunjukkan kerasulannya kama yaqulun sebagaimana mereka katakan coba kalau engkau memang rasul belah bulan coba kalau engkau memang benar-benar rasul lakukan ini lakukan itu ila akhir sesuatu yang mustahil bagi manusia maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang nabinya dibantu oleh Allah untuk menjawab. Qul innamal ayatu indallah. Katakan. Mujizat itu, tanda-tanda tadi itu dari Allah dan Allah yang bisa. Fahuwa alladhi yudhhirul mu'jizat. Dialah Allah yang menampakkan mu'jizat-mu'jizat. Yujriha ala aidi rusulih yang Allah langsungkan di tangan Rasulnya. Apa saja? Mukjizat Rasulullah SAW. Ada beberapa kaum muslimin yang berkata, Rasulullah SAW tidak memiliki mukjizat apapun kecuali Al-Quran. Sudah selesai. Masa-masa keanehan-keanehan. Di zaman Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi keanehan apapun kecuali kehebatan Al-Quran. Ikhwani fiddin azakumullah. Sepertinya mereka ingin mengangkat Al-Quran. Padahal di balik itu mereka menyembunyikan sekian banyak mukjizat. Naam, kita katakan bala bahwa Al-Quran mukjizat terbesar. Al-Quran mukjizat terbesar. Tetapi bukan hanya Al-Quran. Allah berikan sekian banyak mukjizat pada diri Rasulullah SAW. Apa saja? Satu, keluar air datang dari tangannya sampai mencukupi semua pasukannya untuk minum. Apalagi? Nah, bulan terbelah. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Apalagi? Nah, makanan yang di tangan beliau bertasbih dan didengar tasbihnya oleh para sahabat. Apalagi? Sekian banyak mukjizat. Bahkan pohon dipanggil oleh Rasulullah SAW datang. Terjadi. Pokok korma yang dipakai oleh beliau sebagai mimbar. Kemudian ketika dibuat mimbar yang baru. Maka pokok korma tadi merintih. Terdengar rintihannya. Sampai dipeluk oleh Rasulullah SAW. Ini juga mukjizat. Apalagi? Masih banyak lagi barakallahu fikum. Sehingga Jangan sampai kita berpura-pura tidak tahu dengan ini karena khawatir. Ada orang-orang kafir yang tidak mau percaya. Itu yang kita jangan disampaikan. Orang-orang kafir nggak akan masuk Islam kalau ada yang aneh-aneh begini. Kalau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin akan menyatakan ini nggak masuk akal. Tetapi siapa yang beriman kepada Allah, maka niscaya mereka akan berkata itu sangat mungkin. Karena bagi Allah semuanya mudah. Ida arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Termasuk mukjizat Rasulullah SAW adalah beliau mengajak bicara orang-orang mati dan mereka mendengar. Yang semestinya Orang mati tidak mendengar. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Engkau nggak akan bisa membuat orang yang dikubur mendengar. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan mereka sekarang lebih mendengar dari kalian. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kita akan bahas lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.